Kata mereka, ucapan nafsani itu ucapan hati. Demikian pula kalamullah itu pada dirinya, pada zatnya. Bukan yang terdengar, bukan yang dibaca oleh kita, bukan itu kalamullah. Kemudian mereka memakai ucapan seorang Nasrani dalam syairnya yaitu menyatakan innal kalama la fil fuad wa innama ja'ala lisan 'ala al fuadi dalila sesungguhnya ucapan itu adalah apa yang dalam hati adapun lidah hanya mengungkapkan apa yang dalam hati dengan memakai syair ini kemudian mereka berkata demikian pula ucapan Allah itu di dalam dirinya adapun diungkapkan dengan bahasa Arab maka jadi Al-Qur'an diungkapkan dengan bahasa Ibrani jadi Injil, diungkapkan dengan bahasa ini jadi itu. Jadi Taurat jadi Injil dan seterusnya. Sehingga apa yang ada pada kita dari Al-Quran itu bukan ucapan Allah tetapi ungkapan dari apa yang ada pada zat Allah dari ucapan. Jadi ini bukan ucapan, ungkapan dari ucapan itu. Ikhwanibuddin a'azakumullah. Dikatakan fastidlalu istidlalun fasid. Maka pendalilan mereka dengan syair itu adalah pendalilan yang sangat rusak. Dan sudah kita bacakan ucapan Ibnu Hazm, betapa kerasnya beliau berkata, "Mal'unun mal'unun qailu hadal bait." Dilaknat, dilaknat orang yang mengucapkan dengan bait syair ini. Mal'unun mal'unun man ja'ala hadal nasrani hujjah. Dilaknat, dilaknat orang yang menjadikan ucapan Nasrani sebagai dalil. Kenapa beliau sampai sekeras itu menyatakan dilaknat, dilaknat, dilaknat, mal'un, mal'un, man ja'ala kalaman nasrani hujjatan. Siapa yang menjadikan ucapan Nasrani sebagai hujjah. Ucapan syair ini diucapkan oleh Al-Akhtal. Yang yuqal innahu Nasrani. Kemudian beliau berkata sebagai alasannya. Wahada laysa min babil lughah yang kita bahas ini bukan dari bab lughah tetapi dari bab aqidah. Kalau bab lughah tentang permasalahan bahasa Arab memang biasa dalilnya adalah syair-syair. Karena syair-syair itu adalah sesuatu yang disepakati oleh orang-orang Arab, bahasanya sangat bagus dan sangat cocok dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Sehingga jadi hujah untuk urusan bahasa Arab. Tetapi ini masalah bukan masalah bahasa Arab, bukan sedang berbicara nahu yang ketika dikatakan apa dalil kalian menyatakan ini marfu, ini dhamma, ini harus begini, qala syair. Berkata penyair. Ini bab bab al-aqidah. Aqidah. Maka dilanjutkan oleh pensyarah wahai Ibnu Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala Walau istadalla mustadillun bihadithin fi sahihain. Kalau saja seseorang berdalil dengan hadis dalam dua kitab sahih. Laqalu hadha khabarun wahid. Niscaya mereka akan membantah. Walaupun dalam hadis Bukhari dan Muslim. Itu khabarun wahid. Itu hadis ahad, tidak mutawatir. Mereka nggak mau, harus mutawatir. ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به yaitu dengan apa-apa yang disepakati oleh para ulama bahwa hadis itu diterima, dibenarkan dan diterima dalam riwayat-riwayat yang sahih dan diamalkan. Lihat, kalaupun mereka berhujah dengan dua hadis sahih akan berkata seperti itu. Fakaifa hadzal bait? Maka bagaimana kalau berdalilnya dengan bait syair? Qad qila annahu mawdu'un mansubun ila al-akhtal. Apalagi syair ini palsu. Di atas namakan al-akhtal. Qila innahu mawdu' palsu mansubun ila al-akhtal di atas namakan al-akhtal walaysa huwa fi diwanihi padahal tidak ada dalam dewannya. Dewan itu kitab yang berisi syair-syair, hasil karyanya disebut dewan. Ya. Ada sekian dewan dari para penyair-penyair, dewan dewan mutanabi, ada dewan al-akhtal, ada dewan kada, dewan kada. Di dalam dewan al-akhtal nggak ada bait syair ini. Yang ada adalah kalimat innal bayana lafil fuadi. Al-farqu bainahuma ba'id. Perbedaan antara keduanya perbedaan yang sangat jauh. Yang dibawakan adalah mereka innal kalam lafil fuadi. Sesungguhnya kalam itu di dalam hati. Tetapi ternyata dalam dewannya disebutkan innal bayana lafil fuad. Sesungguhnya bayan, keterangan-keterangan itu dalam hati. Diungkapkan dengan kalam. Berarti yang kalam yang mana? Yang di dalam hati atau yang di lidah? Khana bin lihat. wahad akrab ila sahah. Adapun yang diriwayatkan dari Al-Akhtal syair dengan kalimat innal bayana la fil fuad, sungguhnya bayan itu dalam hati, ini lebih dekat kepada kebenaran. Ala taqdiri sahatihi anhu, kalau kita anggap benar sahih memang dari ucapan dia, ucapan penyair. Ala taqdiri sahatihi anhu fala yajuzul istidlalu bihi Kalaupun kita anggap itu sahih ucapannya al-akhtal, apakah boleh jadi dalil? Tetap tidak boleh. Fa inna nasara qad fi ma'nal kalam. Karena ini ucapan ucapan penyair, penyairnya penyair Nasrani lagi. Maka pendalilan mereka dengan syair ini satu kebatilannya tidak bisa berdalil dengan syair kalau urusannya urusan akidah, urusan agama. Kalau urusan urusan nahu silahkan. Yang kedua, bahwa yang berbicaranya adalah Nasrani. Sedangkan orang Nasrani, dia sesat dalam masalah kalam. Yang ketiga, bahwa ternyata syairnya pun dipalsukan atas nama Al-Akhtal. Padahal aslinya bukan kalam, tapi aslinya innal bayana lafil fuad. Sesungguhnya bayan itu dalam hati, bukan kalam dalam hati. Baik, berapa kebatilan-kebatilan pendalilan dengan syair ini? Ikhwan ibn a'azakumullah. Berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Kalaupun sahih memang betul ucapan Al-Akhtal juga tidak bisa jadi dalil karena dia Nasrani dan Nasrani qadallu fi ma'nal al-kalam. Orang Nasrani telah tersesat dalam masalah kalamullah. Wa za'amu mereka menganggap za'am adalah menganggap dengan batil, menganggap dengan salah. Za'amu mereka menganggap anna Isa alaihi salam nafsu kalimatillah. Mereka menganggap bahwa Isa alaihi salam itu adalah jelmaan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Andai kalau kamu mau lihat bentuknya ucapan itu Isa katanya, kata Nasrani. Karena disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu dan juga dalam Al-Qur'an dijuluki Isa dengan kalimatullah. Iya kan? disebutkan dengan kalimatullah alqaha ila Maryam. Sebagaimana Rasulullah SAW pun menyatakan demikian man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min sehingga dijuluki kalimatullah dan dijuluki ruhullah. Kata Nasrani itu kalimatullah berarti yang namanya ucapan Allah yaitu Isa. Itu jelmaan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membahas pula bahwa Isa adalah bersatunya Allahut bin Nasut. Allahut dari sifat keilahan. an nasut sifat kemanusiaan. Kalau sifat ketuhanan dicampur dengan sifat kemanusiaan dilibur jadi satu, maka jadilah Isa kata mereka. Jadi Isa adalah penyatuan antara dua sifat. Uluhiyah dan ubudiyah. Keilahan dan kehambaan. Atau dengan bahasa mereka, lahud dan nasud. Apa lahud? Dari ilah jadi lahud. Sedangkan nasud dari nas, manusia. Jadi nasud. Kalau rahmat, jadi apa? Rahmud. Rahmah jadi rahmud. Itu bahasa mereka. Lahud, nasud, rahmud dan seterusnya. Ikhwan ibn Itu aliran Nasrani kafir. Yang menganggap Isa adalah kalimat. Ay syai'un minal ilahi bi syai'in minan nas. Yani bergabungnya pada Isa sesuatu dari keilahan dan sesuatu dari kemanusiaan. فيستدل بقول نصراني fi ma'na al kalam ala ma'na al kalam maka berarti orang orang ini atau mereka kelompok sesat tadi berdalil dengan Nasrani yang sesat dalam masalah kalamullah untuk sebagai dalil tentang kalamullah. Ini sungguh kesesatan yang nyata. Memakai ucapan Nasrani, padahal Nasrani sesat dalam masalah ilmu kalam. Dipakainya untuk apa? Dipakainya untuk masalah kalam. Wa yatruk ma yu'lam min ma'nal kalami fi lughatil Arab memakai ucapan Nasrani dalam masalah kalamullah padahal mereka sesat dalam masalah itu kemudian meninggalkan kalimat kalam atau makna kalam fi lughatil Arab dalam bahasa Arab wa aidan dan juga fa ma'nahu ghairu sahih di samping sekian alasan tadi kebatilan mereka berdalil dengan syair itu ada kebatilan yang berikutnya ma'nahu ghairu sahih maknanya juga tidak benar Kenapa tidak benar? Idlazamahu annal akhras yusamma mutakalliman. Kalau kamu menerima dan memakai dalil dengan syair itu, berarti kamu menganggap orang bisu adalah bisa bicara. Berarti kamu menganggap orang bisu bisa bicara. Sebab innal kalama la fil fuadi wa innama ja'alal lisan <laughs> sebagai dalila Berarti yang namanya ucapan dalam hati. Lidah ini hanya mengungkapkan ucapan yang dalam hati. Berarti orang bisu bisa bicara. Karena hatinya jelas berbicara. Jelas hatinya memiliki kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, dan keinginan-keinginan. Apakah berarti dia liman? Kalau memakai dalil, syair tadi. Jelas maknanya, makna batil. Liqiyamil kalami biqalbihi wa in lam yantiq bihi wa lam yusma' minhu kalam. Karena dengan syair itu berarti ucapan tegak di dalam hati walaupun tidak diucapkan di lidah. Walaupun tidak didengar suaranya, sudah dianggap sebagai kalam. Berarti orang bisu pun berbicara. <laughs> Wal kalamu ala dzalika mabsutun fi mawdhihi dan pembicaraan masalah ini panjang luas di tempatnya. <laughs> ma usyiru ilaihi isyaratan. Di sini kita hanya menyinggung saja, mengisyaratkan saja tentang batilnya dalil mereka. Wahuna ma'nan ajib. Dan di sini ada makna yang menakjubkan lagi, yang mengherankan lagi. Wahyu, anna al qaul lahu bi qawiyyun biqaulin nasara alqailina billahuti wan nasud. Bahwa pendapat mereka ini, pendapat kelompok sesat tadi memiliki penyerupaan yang sangat mirip dengan akidah Nasrani tentang masalah lahut dengan nasud. Fa innahum yaqulun karena sungguhnya mereka berkata, kalamullahi wal ma'nal qaim bidzatillahi alladzi la yumkin sima'uhu. Kata mereka bahwa ucapan Allah itu adalah makna yang ada pada zatnya yang tidak mungkin bisa didengar. Wa amman nadmul masmu' adapun suara yang didengar fa makhluqun, maka itu makhluk. Faifhamul al qadim bin nazmil makhluk yushbih imtizaz lahut bin nasud. Maka memahamkan makna yang terdahulu yang ada pada Allah, pada zat Allah, kemudian dikatakan pengungkapannya sebagai makhluk. Itu adalah penggabungan lahut dengan nasud persis. Artinya Al-Quran ini ucapannya ucapan manusia tetapi mengungkapkan apa yang ada pada zat Allah. Maka di dalam ucapan Al-Quran ini tergabung lahut dengan nasut. Iya kan? Begitu maksudnya. Sama persis dengan Nasrani. Mi'ah fil mi'ah. persen Sama dengan Nasrani. Yaitu imtiza lahuti bin nasut. Mereka meyakini bergabungnya lahut dengan nasut. Sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan bergabung pada Isa. Sedangkan kalian wahai ahli kalam, wahai mu'tazilah atau pecahan mu'tazilah, kalian menganggap dengan anggapan yang sama. Yaitu dalam Al-Quran bergabung sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Ya ini ucapannya ucapan manusia tapi ungkapannya ungkapan Allah subhanahu wa ta'ala. muslimin yang saya hormati. Betapa miripnya ajaran mereka dengan ajaran Nasrani. Fandur ila hadas syabah ma'ajabuhu. Lihatlah kemiripan ini, betapa mengherankan. Wa yaruddu qawla man qala bi anna kalam huwal ma'nal qaim bin nafsi dan dibantah atau kita bantah Orang yang berkata bahwa ucapan Allah itu satu makna yang ada pada zatnya bukan ungkapan-ungkapan dalam Quran itu ini dibantah dengan mudah. Kalau mereka tadi dengan syair, kita bukan dengan syair. Kita bantah mereka dengan dalil. Dengan hadis sahih. Yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dari hadis Muawiyah ibn Hakam. Muawiyah yang salat dalam keadaan nggak mengerti. Kalau salat itu nggak boleh bicara. Sampai ketika dia bertanya, ini rokat berapa? Ini berbicara. Maka mereka diam sambil memandang orang satu ini. Ngomong lagi dia, wah sakilat haumia duhai celaka ibuku. Kenapa kalian memandang aku? Tambah mereka melihatnya, tambah menegur sampai mereka menepuk-nepuk paha mereka untuk mengingatkan jangan ngomong. Karena nggak paham, ngomong. Setelah selesai salat Nabi menyatakan kepadanya kepada Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala anhu, "Inna salatana hadhihi la yaslu fiha syai'un min kalamin nas." sesungguhnya sholat kita ini, dalam sholat kita ini tidak layak, tidak pantas ada ucapan-ucapan manusia. Jelas dalilnya. Kaifa wajhul istidlal. Bagaimana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya sangat mudah, sangat terlihat jelas. Ya. Berarti yang tidak boleh itu adalah ucapan yang di mana? Ya. Yang di lidah atau yang dalam hati? Para sahabat tadi semuanya memandang orang ini. Bahkan sampai menepuk paha. Artinya apa? Artinya dalam hati mereka ada ucapan atau tidak ada ucapan? Ada ucapan. Tetapi tidak disalahkan. Yang disalahkan yang keluar kalimatnya. Wa kaum Duhai ibuku kehilangan aku. Ada apa kalian memandang aku? Ini yang ditegur. Berarti yang disebut kalam yang mana? An-nafsani aulisani yang di nafs, di jiwa, yang dalam hati atau yang di lidah? Jelas dalam hadis ini dikatakan la yasluh min kalamin nas. Wa qala inna Allah yuhaddis man amin amrihi ma yasha. Wa inna mimma ahdatsa an la takallamu fi shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan urusan-urusannya perintah-perintahnya sekehendaknya. Dan di antara apa yang Allah ucapkan dalam perintah-perintahnya adalah agar kalian jangan berbicara dalam salat. Jangan ada kalam enas dalam sholat. Taib. Dan ittafaqal ulama, sepakat para ulama seluruhnya ala annal musalli idza takallama fi salati amidan li ghairi maslahatiha batalat salatuhu. Sepakat semua para ulama bahwa siapa yang menyengaja berbicara dengan lisannya ucapan-ucapan yang bukan ucapan salat, bukan zikrullah, bukan al-fatihah, bukan qiraatul Quran, ini ucapan-ucapan manusia. Kamu geser sedikit. Batal salatnya. Batulat salatuhu. Batal salatnya. Ini jelas ya, sepakat seluruh para ulama dari madhab manapun. Yang sengaja-sengaja berbicara dalam salatnya, maka batal salatnya. Baik, sekarang apakah mereka para ulama sepakat? Ya, barang siapa yang hatinya berbicara tentang sesuatu yang lain, batal salatnya. Sebaliknya. Justru ittafaqu mereka sepakat atau sebaliknya. Walaupun mereka dalam hatinya berbicara tentang dagangannya, tentang ini, tentang itu, tidak membatalkan salatnya. Orang salat Allahu Akbar, tiba-tiba hatinya berbicara, aduh, mobil saya belum dikunci, motor saya belum dikunci. Dalam hati, hal batalat salatuhu, apakah batal salatnya? Enggak ada satu ulama pun yang menyatakan batal. Artinya apa? Artinya ucapan dalam hati, bukan ucapan di lisan. Dan yang namanya kalam adalah ucapan di lisan bukan dalam hati. Ketika Nabi menyatakan la loh hadhihi salah min kalamin nas, tidak layak pada salat ini ada ucapan manusia. Jelas yang dimaksud ucapan manusia yang di lidah. Adapun dalam hati tidak membatalkan salatnya. Ini dalil yang qat'i, yang sangat tegas dari hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dan juga hadis yang kedua dikeluarkan oleh Bukhari secara muallakan dan juga disebutkan dengan mausul oleh Abu Dawud dalam sunannya dan juga Nasai dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Khana bin Allah kaum muslimin yang saya hormati. Qala wattafaqu kulluhum ala anna ma yaqulu bil qalbi min tasdiq bi umurin dunyawiyah wa talab Maka sepakat seluruh para ulama bahwa orang yang dalam hatinya terbetik ucapan tentang pembenaran urusan-urusan dunia atau urusan lainnya atau membicarakan masalah itu la salah tidak membatalkan salat walaupun mengurangi salat tapi tidak membatalkan salat Wa innama yubtiluha at-takallum. Tetapi yang akan membatalkan sholat adalah pembicaraan. Pembicaraan apapun. Kecuali pembicaraan yang merupakan zikrullah wa kira'atul Quran. sehingga menegur menegurnya wanita dengan menepuk paha mereka dan menegurnya laki-laki menegur imam dengan subhanallah zikir tidak membatalkan salatnya. Atau Allahu Akbar mengeraskan suaranya agar tahu yang di luar bahwa saya sedang salat. Tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum. Kamu bingung ini tok tok nggak berhenti berhenti. Kamu keraskan suaranya, Allahu Akbar. Hal batal salatuhu? La yabtul. La yabtul salat. Tidak batal salatnya karena itu zikir. Tetapi kita katakan apakah hati dia berbicara? Jelas berbicara. Ketika dia mengeraskan takbirnya, Pasti dia ada ucapan dalam hatinya. Ini orang ngetok terus nggak paham saya sedang sholat. Nah, hal batulah salatuhu tidak batal. Berarti mahwal kalam. Berarti apa yang dikatakan kalam menurut Rasul alaihissalam yang diucapkan di lidah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Wa inna ma yabtul takallum yubtiluha at-takallum bidalik yang akan membatalkan salat itu adalah pembicaraan di lidah fa'ulimat tifaqal muslimin maka diketahuilah kesepakatan seluruh kaum muslimin bahwa yang di dalam hati laisa bikalam jelaslah dengan kesepakatan para ulama tadi bahwa ma fil qalbi laisa bikalam apa yang ada dalam hati dari bisikan-bisikan itu bukan kalam dan bukan itu yang dimaksud oleh Nabi ketika menyatakan solat ini tidak layak dengan ucapan-ucapan manusia bukan itu, bukannya dalam hati yang dimaksud, tapi kalam yang di Dalam hati otomatis. Imamnya baca agak panjang, otomatis hati berbicara, aduh panjang banget. Saya itu itu sering kali demikian. Atau rukunya kepanjangan doa apa ya yang dibaca oleh imam. Saya sudah habis doanya semua, kok masih belum mengangkat kepalanya? Itu terjadi dalam perkara-perkara ini manusia umum. Apakah itu membatalkan salatnya? Tidak. Kalau Bahkan kalau berkaitan dengan masalah din, agama, jannah, wanar, malah itu yang mencocok mencocoki dan mendukung apa yang merupakan hikmahnya sholat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, beliau takut dari neraka, bertaut pada Allah dari neraka. Ketika membaca ayat-ayat tentang surga, Beliau juga bertawud, meminta, berdoa, mendapatkan jannah. Artinya ada tajawub, ada ucapan dalam hati untuk menyambut dan membicarakan tentang ayat yang dibaca. Ketika membicarakan tentang adab, na'udzubillah ya Allah jangan sampai aku masuk neraka. Itu sesuatu yang tidak dilarang, yang demikian. Berarti itu bukan kalam yang akan membatalkan salat. Wa aydan, dalil yang kedua, fi sahihaini di dalam dua kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala innallaha tajawaza li ummati amma hadatsat bihi anfusuha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaklumi memaafkan untuk umatku apa-apa yang masih terbetik di jiwa-jiwa mereka malam tatakallam bihi atau ta'mal bihi selama dia belum berbicara dengan lidahnya selama dia belum beramal dengan apa yang dipikirkannya. Lihat. Malam tatakallam bihi selama dia belum berbicara. Ada punya dalam hati ma'fuun anhu. Ya tajawaz. Allah maklumi. Inna Allah tajawaz li ummati. Allah memaklumi dan memaafkan apa yang masih merupakan bisikan-bisikan hati. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan hati yang mengerikan yang tidak mungkin diungkapkan dengan lidah. Diungkapkan dengan lidah kufur dia, kafir dia. Syaitan yang membisikkan kepadanya, kemudian dia berpikir dalam hatinya. Apa iya begini dan begitu, apa iya begini dan begitu. Ini kalau belum keluar dari mulutnya, maafu, dimaafkan. Ya Rasulullah, kata para sahabat atau sebagian mereka. Sesungguhnya kami mendapati di hati-hati kami satu pikiran yang azim, yang mengerikan. Yang kalau aku ungkapkan Kafir aku. Kata Nabi, "Dzalika tilka sarihul iman." Itu adalah intinya iman. Mananya? Bukan ucapannya intinya iman. Artinya kamu dalam keadaan menjaga dirimu dan tidak berani mengungkapkan sesuatu yang dibisikkan oleh syaitan yang terpikir di benakmu dari berbagai macam kekufuran-kekufuran. Sehingga diajarkan kalau syaitan datang kepada kamu dan kemudian berkata siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan kada, siapa yang menciptakan kada. Sampai ketika dan siapa yang menciptakan Allah, ucapkan. a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apakah bisikan-bisikan hati adalah sesuatu yang merupakan ucapan atau bukan ucapan? Dengan dalil ini, bisikan hati bukan ucapan. Kenapa? Karena Nabi menyatakan, Innallaha tajawaza li ummati. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ma haddatsat bihi anfusuha, apa yang dibisikkan oleh hatinya, malam tatakallam selama belum berbicara. Berarti dalam hati bukan pembicaraan. Yang dalam hati bisikan-bisikan hati dimaafkan. Malam tatakallam selama dia belum berbicara. Faqad akhbara anna Allah afa an hadisin nafs. Berarti hadis ini mengandung berita Allah memaafkan bisikan-bisikan hati. Illa antatakallam. Kecuali kalau mulutnya sudah berbicara. Hati-hati. Fafar baina hadisin nafas wa kalam. Maka beda jauh antara bisikan hati dan ucapan. Secara namanya juga berbeda. Secara hukumnya juga berbeda. Kalau namanya jelas kalau apa yang dalam hati sering disebut dengan hadis nafs, bisikan hati. Adapun yang di lidah baru dikatakan kalam, yatakallam, yatakallam, yatakallam. Hukumnya juga berbeda. Kalau dalam hati masih maafun anhu, masih dimaafkan oleh Allah SWT. Tetapi kalau sudah terucap di lidah, ada hukumnya. Ada tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Ikhwan ibn فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففر بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به dan dikhabarkan pula dalam hadis ini bahwa Allah enggak akan mengadab seseorang dengan bisikan-bisikan hatinya selama dia belum berbicara wal burad hatta yantiqu bihil lisan yang dimaksud dengan hadis ini jelas sampai diucapkan di lidah. Kalau diucapkan dalam hati sudah, sudah terbisik dalam hati. Tetapi tidak ada hukumnya sampai yang tiku bil lisan, sampai terucap terdengar ada suara terucap di lidahnya kalimat-kalimat kufur maka jatuhlah kekafiran. Bittifaqul ulama dan ini sepakat para ulama. Fa'ulima anna hadha wal kalam fil lughah, maka jelaslah dengan dua hadis tadi, ini yang namanya kalam fil lughatil Arab wa ini yang namanya kalam fil lughatil syara' dan ini yang namanya kalam inda kalamir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas yang namanya ucapan adalah ucapan di lidah menurut bahasa Arab, menurut syar'i dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala persiapkan dengan disusukan oleh Halimah Sa'diyah seorang A'rabi yang A'rab bahasa Arabnya paling bagusnya paling murninya dipersiapkan oleh Allah sehingga Rasulullah SAW adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab sehingga hujjah atau dalil-dalil bahasa Arab juga dengan hadis Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW adalah yang paling fasih Demikian pula dengan ungkapan bahasa Arab dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah bahasa Arab yang paling fushah, paling fasih. Sehingga hujah-hujah untuk mendukung bahasa Arab pun, masalah nahu dan sejenisnya, itu dengan Quran wa sunnah. Di dengan syair-syair jahiliyah atau syair-syair Arab yang dalam keadaan masa-masa belum rusak bahasa mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin yang saya hormati. <clears throat> فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا باللغة العرب karena syariat ini Quran dan Sunnah mengajak bicara kita dengan bahasa Arab. Wa aidan dan juga dalil yang berikutnya fafis sunani di dalam sunan anna Mu'adan radhiyallahu taala anhu qala ya Rasulullah a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih juga riwayat di dalam As-Sunan yang ini dikeluarkan diantaranya <clears throat> oleh Imam Hakim rahimahullah dari Ubadah bin Samit. Nah, yang lebih sahih bukan yang dari jalan Muad. Taib disebutkan dari Ubad bin Samit dengan hadis yang sahih ala syarti syaikhain. <clears throat> Qala bahwa Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a in inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih?" Ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum juga, akan diazab juga dengan apa yang kami ucapkan? Fakal maka Nabi bersabda, Wahal yakubun yakubbun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidu sinatihim. Dalam riwayat dikatakan sakilat ke ummu. <laughs> Celaka. Ibumu sungguh kehilangan kamu. Ini engkau mengecewakan ibumu. Wahal yakubun nas nar. Tidaklah manusia tersungkur dalam neraka. Ala manakhirihim dengan moncong-moncong mereka di bawah kecuali hasil dari lisan-lisan mereka. Kenapa musyrikin masuk neraka? Karena mulutnya mengucapkan ucapan syirik. Kenapa orang Nasrani masuk neraka karena mulutnya mengatakan Allah punya anak? Kenapa Yahudi masuk masuk neraka karena mereka mengucapkan Uzair anak Allah dengan mulut-mulut mereka? Yaquluna Nabi afwahihim. Mereka mengucapkan dengan mulut-mulut mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mulut urusannya. Sebabnya mereka diadab adalah ucapan mereka. Maka Nabi menjawab, <clears throat> Alhamdulillah. Pertanyaan Mu'atadi, Ya Rasulullah, inna akhaduna lima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kami akan diadab pula dengan apa yang kami ucapkan? Maka Nabi menyatakan zakilat ka ummuk wal yakubun nas finnar ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia tersungkur dalam neraka kecuali hasaidu alsinatihim. Hasaid yakni hasil panennya. Hasil-hasil dari lidah-lidah mereka. Fabayyana annal kalama innama huwa fil lisan. Maka jelaslah yang namanya ucapan itu dilisan. lisan. Sisi mana? Yang menjadi syahidnya. Bagaimana cara pendalilan dengan hadis ini? Pertanyaannya kalam. A'inna bima natakallamu bihi. Apakah kami akan diadab dengan apa yang kami ucapkan? Takallama bihi. Tapi Nabi menjawabnya lidah. Tidaklah manusia tersungkur dalam neraka illa al al-sinatihim. Tidaklah mereka tersungguh dalam neraka kecuali hasil lidah-lidah mereka. Berarti Nabi memahami makna kalam adalah filisan Berarti Nabi memahami dengan jelas mengajarkan bahwa yang namanya kalam adalah di lidah-lidah mereka. Kalau saja kalam itu dalam hati, niscaya Nabi akan menjawab dengan bahasa yang lain. Bahwasanya tidaklah mereka tersungguh dalam neraka kecuali hasil bisikan-bisikan hati mereka. Kan begitu? <laughs> Tidak. Nabi tidak menyatakan bisikan hati. Nabi menyatakan hasaidu alsinatihim. Hasil dari lidah-lidah mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Clear. Maka jelaslah Nabi mengatakan bahwa al-kalam itu adalah fil lisan yang di lidah. Falafdul qawli wal kalam wa matasarrafa minha. Maka ucapan qawl atau ucapan kalam dan juga tasrif-tasrifnya. Qala yakulu qawlan qila yuqal dan seterusnya sampai akhirnya eh, makul semuanya adalah yang di lidah demikian pula kalam ya, kalam, kalim eh, kalimah eh, semuanya adalah yang di lidah yani min fi'lin madin wa mudhari'in wa amrin apakah fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr atau atau dalam bentuk fa'il ma yu'raf fil Qur'ani was sunnah wa sa'iri kalamil Arab semua itu dikenal dalam Quran, dikenal dalam sunnah, dikenal dalam seluruh ucapan orang-orang Arab adalah lafzan wa ma'nan. Kalau lafat nggak ada maknanya, bukan kalam, bukan kalim, bukan kalimah. Demikian pula makna tanpa lafaz. <laughs> Isyarat-isyarat ada maknanya, tapi nggak ada lafaznya. Itu juga bukan kalam, bukan kalimah, bukan kalim. <laughs> Bukan pula itu qaul, bukan itu adalah <laughs> qaul bulan. Walam yakun fi musammal kalam, semuanya tidak bisa dinamakan kalam. Maka yang namanya kalam dengan seluruh tasrif-tasrifnya, yang namanya qaul dengan seluruh tasrif-tasrifnya, adalah sesuatu yang terdiri dari dua perkara. Lafad wal makna. Ada lafadznya dan ada maknanya. Walam yakun fi musammal kalam niza'un baina sahaba dan tidak terjadi perselisihan sedikit pun di kalangan para sahabat dalam makna kalimat ini, dalam makna ucapan kalam. Wattabi'ina lahum biihsan dan juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka semuanya sepakat bahwa yang namanya ucapan, pembicaraan adalah yang terdiri dari suara dan makna. Ucapan yang lafaz dan makna. Wa inna ma hasalan niza' bainal mutaakhirin min ulama'i ahli bidah. Terjadinya perselisihan-perselisihan adalah di akhir-akhir sejarah kaum muslimin yaitu ketika munculnya ahlul bid'ah ahlul bid'ah ketika munculnya kelompok-kelompok sesat ahlul ahwa thumma tashara kemudian menyebar kemana-mana Adapun dari sahabat dan tabi'in gak ada perselisihan. Yang namanya kalam, yang namanya kaul adalah apa yang terdiri dari lafaz wal makna sekaligus kedua-duanya. Barakallahu fiikum. Wassalatu Subhanakallahumma hamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.